بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم الركوع ولواحقه ثم يركع ويراعي فيه أمورا وهو أن يكبر للركوع وأن يرفع يديه مع تكبيرة الركوع وأن يمد التكبير مدا إلى الانتهاء إلى الركوع وأن يوضع راحتيه على ركبتيه في الركوع وأصابعه منشورة موجهة نحو القبلة على طول الساق وأن ينصب ركبتيه لا, يش... لا يثنيهما وأن يمد ظهره مستويان وأن يكون عنق ورأسه مستويين مع ظهوره كالصفيحة الواحدة لا يكون رأسه أخفض ولا أرفع وأن يجافي مرافقيه عن جنب عن جنبه أن... جانبيه وتضم المرأة مرفقيه ما مرفقيه مرفقيها مرفقيها إلى جنب جنب جنبيها جنبها جنبيها وأن يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وزيادة إلى السبعة وإلى العشرة حسن إن لم يكن إماما ثم يرتفع من الركوع إلى القيام ويرفع يديه ويقول سمع الله لمن حمده ويطمئن ويطمئن في الاعتدال ويقول ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ولا يطول هذا القيام إلا في صلاة في صلاة التسبيح والكسوف والصبح ويقنط في الصبح في الركعة الثانية بالكلمات المأثورة قبل السجود Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Pada kali ini kita bicara tentang bab masalah ruku Kemarin kita bicara tentang berdiri dan e, lawahiknya Yaitu yang berkaitan dengan apa-apa yang dibaca waktu kita berdiri Di antaranya doa iftitah kemudian ta'awudz kemudian baca al-fatihah kemudian baca surat ba'da al-fatihah nah, sekarang kita bicara ruku dan kaitan-kaitannya salat jadi kaifiat salat hayat salat jadi bentuk salat yang kita kerjakan tiap tiap hari itu kadang-kadang benar kadang-kadang keliru kadang-kadang kita yang kita lakukan itu kadang-kadang benar kadang-kadang keliru Benar kalau kita mengikuti syarat-syarat syariat. Shallu kama raaitumuni usolli. Salat kita mengikuti cara-caranya Nabi. Salah kalau cara-cara salat kita itu tidak tuma masalahnya atau tidak mengikuti caranya Nabi salat. Sehingga keliru semua. Dan pembahasan di sini kita bicara tentang ar walawahiguhu, rukuk dan kaitan-kaitannya. Ya. Embel-embel. Summa yarka'u wa yura'i fihi umuran Kemudian setelah berdiri ya, kita diperintahkan yang kedua adalah kita rukuk. Yang kedua kita adalah rukuk. Wa yura'i fihi umuran hendaknya seorang yang sholat itu harus memperhatikan di dalam rukuknya ada beberapa perkara. Wa yura'i fihi umuran, ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan di situ. Bahwa huwa ayyukabbira liruku'. Pertama, harusnya berarti kan apa? sunnah seorang yang sholat ketika dia akan rukuk itu mengucapkan takbir Allahu Akbar nah, mengucapkan takbir Allahu Akbar rukuk dalam keadaan bertakbir wa ayyar fa'ayadaihi ma'a takbiratir ruku' hendaknya mengangkat kedua tangannya saat dia waktu akan rukuk Allahu Akbar ketika akan rukuk ngangkat tangannya ya seperti mau takbiratul ihram begitu jadi ngangkat tangannya jadi tidak Allahu Akbar tidak, dengan mengangkat tangan makruh itu ada yang bilang khilaful aula menyalah yang utama ada yang bilang makruh Yang mengangkat tangannya wa ayu yamudda takbir maddan ilal intihai ilal ruku hendaknya ketika kita akan ruku itu mengucapkan takbir takbir tadi itu e, semenjak kita akan berubah dari berdiri ke rukuk sudah takbir itu jadi angkat tangan Allahu Akbar Dipanjangin takbir tadi itu sampai kita pada batas ruku nah jadi tidak Allahu Akbar baru ruku keliru ya ruku dulu baru Allahu Akbar juga keliru ya keliru dalam arti kata tidak haram tapi makruh atau tidak menjalankan sunnah Nabi ya menyalahi sunnah Nabi sunnah Nabi yang bagaimana sunnah Nabi itu adalah ketika dia berdiri ketika dia akan bergerak ke arah ruku dia sudah takbir dulu Allahu Akbar begitu ya ketika akan bergerak akan ke ruku dia sudah takbir dengan mengangkat tangan itu Allahu Akbar dipanjangkan sampai dia tunduk ya wa berarah, rahataihi ala rukbatayhi fi ruku' fi ruku' dan meletakkan kedua telapak tangannya pada lututnya saat dia ruku meletakkan begitu saat dia ruku meletakkan kedua telapak tangannya ini saat dia ruku di lututnya wa asabi'uhu mansyuratan wa muwajjihatan nahwal qiblah ala tulisak kemudian jari-jarinya saat dia ruku itu dibuka begini ya mansyuratan dibuka begini tidak ya bum begini tidak tapi dibuka begini ya, tidak begini apalagi begini seliru ya dibuka begini tapi dalam keadaan tidak terlalu memaksa nah, tidak memaksa begini ya dan juga tidak terlalu memaksa di dalam idmam di dalam dia merapatkan jari-jarinya jangan memaksakan pokoknya menurut naluri jari-jari kita nah, nah, gitu. ya, ruku begitu ya muwajjihatan nahwal giblah ala tulisak nah ruku tadi itu yang dilakukan tangan kita sunnahnya tidak gini ya tidak menyamping ke kanan atau ke kiri begini atau nah, bertemu begini tidak tapi bagaimana begini jadi memegang lutut tangan kita itu dalam keadaan jari-jarinya mengarah kepada arah betis ke kaki kita tulis sak ini jadi gini megangnya ya di lutut kita itu itu sunnah begitu ya wa ayyusibaruk batihi walayatnihima hendaknya Eh, kedua lututnya harus ditegakkan tegak lututnya tidak boleh ditekuk ya bagi antum yang bisa punya lutut masih sehat maka dalam keadaan rukuk tidak boleh ditekuk rukuknya kalau rukuknya ditekuk tidak sah rukuknya namanya inkhinas itu dalam bahasa Arab namanya inkhinas inkhinas itu dengan menekuk ruku menekuk lututnya saat dia ruku itu tidak sah itu rukuknya tidak sah rukuknya bukan lagi makruh tidak sah jadi berarti berarti dia belum ruku belum ruku dia jadi kalau mampu lututnya ditegakkan wajib ditegakkan ya wajib kecuali kalau lututnya sakit atau dia sudah tua atau dia tidak kuat kalau rukuk begitu caranya nah, maka perlu untuk ditekuk lututnya ya karena darurat sakit kok mau bilang apa ya tidak ada masalah kemudian wa ayamu dabahrahu mustawiyan diusahakan punggungnya ini tegak lurus ya dibujurkan dalam keadaan lurus dohar ya jangan jomplang gini jangan terlalu menukik gini juga jangan jadi mustawian begini lurus sehingga dikatakan wa an yakuna unubuhu wa ra'sawiyaini ma'adharihi kasafihatil wahidah hendaknya tengkuknya atau lehernya dan kepalanya ini juga lurus jadi gini lurus antara tengkuk ini leher ini leher belakang ini dengan kepala ini tegak lurus berserta punggungnya ini lurus kasofi hatil wahidah seperti satu papan hatil wahidah seperti satu papan jadi kalau diletakkan papan di atas punggung kita maka papan tadi tidak jomplang dan juga tidak menukik ke depan begini hatil wahidah ya jadi kepala tidak diangkat ke atas dan kepala tidak diturunkan ke bawah sama sejajar dengan leher kita waktu saat kita ruku sunnahnya begitu la yakunu ra'suhu akhfat wala arfa'a kepalanya tidak menurun ke bawah gini juga tidak diangkat ke atas begini ya orang rukuk masa begini orang rukuk itu kan mesti lihat ya, tempat sujud begitu ya juga tidak melihat ke arah kaki jadi kalau anda rukuk jangan lihat kakinya tapi lihat tempat sujudnya ya, kalau lihat tempat kakinya kan kelihatan kepalanya agak turun sedikit tidak lihat tempat sujudnya jadi agar supaya rata sejajar dengan leher belakang kita dan punggung kita belakang ya wa ayu jafi mirfagaihi anjambaihi kemudian dua sikunya harus kalau laki-laki dua sikunya disunahkan untuk direnggangkan dari lambungnya ya ya tidak ditutup begini ya direnggangkan begini Ya, kalau saat dia rukuk itu nah begini tidak ditutup begini enggak ya tapi direnggangkan begini wa ayujafi mirfaqaihi an jambehi ya tidak boleh ditutup makruh ditutup tapi direnggangkan ini bagi laki-laki wa tadumul mar'ah mirfaqaiha ila jambaiha perempuan sebaliknya kalau perempuan justru ditutup nah ditutup begini yang perempuan nah, diajari istrinya di rumah mungkin tidak menyaksikan acara ini mungkin perempuan-perempuan di rumah bisa diajarkan jadi kalau perempuan agak ditutup begini ditutup justru malah dirapatkan nah, antara siku-sikunya dengan lambungnya itu dirapatkan tapi kalau laki justru dibuka sunnahnya saat dia ruku itu ya kemudian wa ayyagula subhana rabbiyal azimi thalathan dan dia mengucapkan dengan ucapan subhana rabbiyal azimi thalathan subhana rabbiyal azimi thalathan nah, riwayat dari al-imam Daru gudni dengan hadis yang begitu banyak periwayatannya itu sunnah mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih salatan itu lebih asbat hadisnya hadisnya lebih kuat dan lebih banyak periwayatannya yang dinukil oleh Imam Darugutni dan hadisnya merupakan hadis dua hadis dua dua riwayat atau dua kekuatan yang pertama hadisnya adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Hudzaifah al-Yamani dan hadis yang diriwayatkan oleh Darugutni adalah hadis hasan hadith hasan yaitu dengan membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih saat kita ruku nah kalau kita baca subhana rabbiyal azimi subhana rabbiyal azimi saja bagaimana tidak apa-apa sunnah juga bahkan amalnya Habib Abdullah Haddad bacanya subhana rabbiyal azimi subhana rabbiyal azimi subhana rabbiyal azimi wa bihamdih yang ketiga amalnya Habib Abdullah Haddad sahib ratib Subhana rabbiyal azimi pertama, subhana rabbiyal azimi kedua, yang ketiga subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Jadi memadukan dua riwayat ya, Ibnu Riwayat ini dipadukan, riwayat itu dipadukan. Dibaca juga. Tidak apa-apa. Ya. Wa ziyadah ila sab'ah wa ilal ashir hasan. Kalau kita mau bacanya sampai tujuh kali subhana rabbiyal azimi wa bihamdih ini atau baca sampai sepuluh kali bagus In lam yakun imaman tapi kalau Anda bukan jadi imam. Kalau Anda jadi imam tidak boleh baca lebih dari tiga. tak boleh. Kenapa begitu? Haram hukumnya. Sebab ada makmum di belakangnya antum itu sebagai makmum ada orang tua, ada orang sakit, ada orang punya hajat. Sehingga tidak kuat dia kalau terlalu lama untuk ruku. Nah, ya, maka seorang imam harus bijak. Dia tidak boleh lebih dari tiga kecuali kalau dia kiai dan di belakang itu murid-murid pondoknya dia nah, ada apa-apa dia kiai pondok di belakang itu murid-murid itu makmumnya itu adalah murid-muridnya tok santri-santrinya dia itu tidak apa-apa mau dibaca sampai 10 kali 11 kali boleh tapi kalau awam begini hadis umum begini tidak boleh tidak boleh lebih dari tiga haram kalau lebih dari tiga hukumnya Summa uminar minar ruku'i ilal giam. Kemudian bangun dari ruku. Ya, ketika kita bangun dari ruku' itu namanya apa? Iktidal, ya. Wa yarfa'u sambil mengangkat kedua tangannya. Nah, iktidal begitu. Sami Allahu liman hamidah wa yaqulu sami Allahu liman hamidah. Wa yaqulu sami Allahu liman hamidah. Riwayatnya sami Allahu liman hamidah ini antum tahu? dulu Rasulullah waktu iktidal itu bacanya Allahu Akbar juga dulu riwayatnya ketika Nabi waktu iktidal itu bacanya juga sama Allahu Akbar ketika itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq kalau tidak salah mendatangi masjid Rasulullah karena dia punya urusan atau karena dia menghormati sesuatu keadaan sehingga mau tidak mau keadaan beliau memaksa untuk terlambat sholat di belakang Rasul padahal tidak pernah terlambat sholat di belakang Nabi beliau karena saat itu ada tuntutan tersendiri ada satu hal ehwal sehingga beliau harus terlambat sholat entah karena ada tamu atau entah karena beliau berjalan di belakang satu orang tua mungkin saat itu sampai akhirnya menuju ke masjid Rasulullah dilihatnya Rasulullah dalam keadaan masih ruku nah, dalam fikih kan kita tahu kalau orang dalam keadaan imam dalam keadaan ruku maka makmum yang masuk masjid berperasaan apa kalau saya bisa nututi ruku berarti saya dapat satu rakaat kalau saya masih bisa nututi ruku tumak nina sama imam tumak nina sama imam dalam keadaan ruku berarti saya masih menangi satu satu rakaat Sayyidina Abu Bakar Siddiq waktu masuk masjid Rasulullah dia lihat Nabi masih ruku nah, kemudian beliau spontan ya spontan refleks spontan mengucapkan Alhamdulillah Rasulullah masih ruku Coba kalau saya dapati rasul sudah i'tidal atau sujud berarti kan tidak dapat satu rakaat. Nah, ya. Langsung dia menuju ke saf dan dia kemudian takbiratul ihram, usolli apa waktu itu salat apa? Allahu akbar, diam sejenak. Bigadir subhanallah, kemudian takbir dia. Allahu akbar. Nah, Rasulullah diperintahkan oleh Jibril ya Rasulullah diperintahkan oleh Jibril perintah dari Allah Ta'ala agar mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan Rasul mengatakan sami Allahu liman hamidah sahabat bingung semua tadinya Allah Akbar kok sami Allahu liman hamidah lah ditanyakan kenapa Rasul kok dirubah begini tidak aku tadi diperintahkan oleh Allah lewat Jibril untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah artinya Allah mendengar orang yang mengucapkan hamidah Allah yang mengucap oh, Allah taala mendengar orang yang mengucapkan puji-pujian kepadanya Allah mendengar orang yang mengucapkan alhamdulillah siapa di antara kalian tadi yang mengucapkan alhamdulillah diem semua tidak ada yang ngomong siapa yang mengucapkan tidak ada yang ngomong siapa yang mengucapkan yang pertama yang terakhir masuk masjid Sayyidina Abu Bakar di ujung ana ya Rasulullah yang mengucapkan alhamdulillah katanya Rasulullah ya baktak, ya baktak, ya baktak. Beruntung kau wahai Abu Bakar, beruntung kau wahai Abu Bakar, beruntung wahai kau Abu Bakar. Karena Allah mendengar ucapan alhamdulillahmu tadi. Sehingga iktidalku ini dirubah dari Allah Akbar menjadi sami Allahu liman hamidah. Itu ya. Wa yatma'innu fil i'tidal. Dalam i'tidal harus tuma'nina Ya, sami Allahu liman hamidah tuma'nina Bigadr sesuai dengan, dengan ukuran orang baca subhanallah sami Allahu liman hamidah nah, sunnahnya membaca ini wa yaqul rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil ma min syai'in ba'du boleh dibaca mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du juga tidak apa-apa.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 Di sini disebutkan wala yutawil hadzal qiyam illa fi surati tasbih wal kusufi wa subuh. Dikatakan bahwa di dalam eh, tidak ini tidak boleh terlalu berdirinya terlalu lama. Tidak boleh terlalu lama. Ya, karena ini termasuk rukun kosir. Rukun kosir itu apa? Rukun yang pendek. Tidak boleh terlalu lama. Iktidal sama duduk rabbil duduk di antara dua sujud itu. Itu tidak boleh terlalu lama itu kalau terlalu lama batal sholatnya kalau terlalu lama batal sholatnya itu pendapat muqtamad begitu kalau terlalu lama batal sholatnya karena rukun kosir, rukun pendek itu ya kecuali kalau kita ngerjakan sholat tasbih nah kecuali itu Habis sholat tasbih kan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu bil as wa mil ardi wa mila ma min syai'in ba'du subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar 10 kan lama ngerjakan begitu tidak apa-apa kalau sholat tasbih atau sholat kusuf nah, mungkin bisa lama atau subuh di rakaat kedua sholat subuh di rakaat kedua karena disunahkan ya sholat subuh rakaat kedua itu kita pakai gunut baca gunut Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait Allahumma hdina fi man hadait jangan hadait Allahumma hdina fi man haknya pendek hadait Ya Allah tunjukkanlah kami sebagaimana engkau telah menunjukkan orang-orang sebelum kami jangan Allahumma dina fiman hadait Ya Allah tunjukkanlah kami sebagaimana engkau telah menjadikan mereka pukul-pukulan <laughs> Bertengkar ini Allahumma dina fiman hadait itu engkau mengajari mereka untuk jadi orang pukul-pukulan itu karena doanya kita gitu keluar masjid teman-teman keliru doanya Allahumma hadina fiman hadait haknya pendek wa'afina fiman afait biasa ini panjang tapi kalau Allahumma hadina fiman hadait haknya pendek afait ini panjang tidak apa-apa ya itu di rakaat kedua kita di dalam i'tidal rakaat kedua di dalam salat subuh dengan doa-doa yang sudah diajarkan oleh Nabi saw sujud بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ محلف رحمه الله ونفعني به علومي في الدار آمين رضي الله عنكم السجود ثم يهوي إلى السجود مكبرا فيضع ركبتي على الأرض ويضع جبهته وأنفه وكفيه مكشوفة ويكبر عند الهوي ولا يرفع يديه في غير ركوع وينبغي أن يكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ويضع بعدهما يديه ثم ثم يضع ثم يضع بعدهما وجهه وأن يضع جبهته وأنفه على الأرض وأن يجافي مرفقيه عن جنبيه ولا تفعل المرأة ذلك وأن يفرج بين رجليه ولا تفعل المرأة ذلك ويكون في سجوده مخويا على الأرض ولا تكون المرأة مخوية مخوية مخوية مخوية مخفية مخفيا مخفية نعم ولا تكون المرأة مخفية والتخوية رفع البطن عن الفخذين والتفريج, والتفريج بين الركبتين وأن يضع يديه على الأرض خذاء منكبيه ولا يفرج بين أصابع بين أصابعهما بل يضمهما ويضم الإبهام إليهما wa illam yadummal ibhama fala ba'sa wa la yaftarisu dhira'ihi al-ardi kama yaftarisu al-kalbu fa innahu manhiyun anhu wa yaqula subhana rabbiyal a'la thalathan Faida zada fahasanun illa ayakuna imaman. Ya, ini dalam sujud. Tadi dalam ruku, sekarang dalam sujud. Ya. Setelah sujud, iktidal, kalau itilah kita disunahkan tadi membaca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu sampai selesai dan sujud dikala sujud thumma yuhwi ila sujudi mukabbiran ketika kita sujud itu membaca takbir Allahu akbar baca takbir ini tidak diem tidak ya fayadha'u rukbat tanpa mengangkat tangan tidak sunnah mengangkat tangan waktu sujud itu ya jadi dalam sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du tidak perlu angkat tangan Allah tidak perlu dalam sujud tak perlu angkat tangan langsung takbir Allahu akbar yuhwi ya menukik ke sujud itu ya fayaga'u rukbataihi alal ardi letakkan dulu pertama kali lututnya ke atas bumi tek lututnya dulu ya wa yadha'u jabhatahu wa anfahu wa kafaihi makshufah nah, meletakkan uh, dahi kemudian hidung kedua tangannya atau kedua telapaknya dalam keadaan terbuka kalau dahinya diletakkan dalam keadaan tertutup seperti ini ya atau kalau perempuan pakai rukuh begitu ya mukena begitu ditutup semuanya ya maka tidak sah sujudnya tidak sah sujudnya tidak sah. atau kita sujud di tempat yang biasa kita bawa atau ya taharak biharakatihi contoh kalau antum sujud kalau antum sholat membawa rida selendang rida ya selendang dicantelkan di punggungnya dia begitu dipakai dalam keadaan dia sholat saat sujud ridaknya tadi itu ngelengsreh nah gini kemudian kita sujud di atas ridak sementara tidak misik nempel di punggung kita tidak sah sujudnya sujudnya tidak sah karena kita sujud di tempat yang bergerak dengan kita bergerak jadi bagaimana ridaknya dicopot taruhkan tempat sajadahnya atau di depannya kita sujud di atas ridaknya itu boleh tak apa-apa itu ya tapi kalau kita sujud di atas lidah banyak itu terjadi perempuan-perempuan kadang-kadang kalau rukuhnya terlalu panjang atau rukuh putusan begitu pedotan putus pedotan rukuhnya itu kalau sujud rukuhnya malah di dibiarkan ke depan begitu dibiarkan dia sujud di atas rukonya ya tidak sah no sujudnya tidak sah sujudnya sujudnya tidak sah lantas bagaimana rukunya dilempit gitu. bawah gitu ya sujud ini bagi bagi perempuan-perempuan yang di rumah yang mungkin memperhatikan ini acara tidak sah dia sujud di tempat di mana rukuhnya dibuka begitu dia sujud di atas rukunya tidak boleh ya dan juga begitu hidungnya terbuka sunnah terbuka kalau hidung tidak ada masalah tertutup atau terbuka tidak ada masalah yang penting dahi ini ya yang penting ini dahinya kemudian kaf kaf itu apa kedua telapak tangan harus eh, sunnah dalam keadaan terbuka sunnah dalam keadaan terbuka kalaupun tertutup masalah tangan kita saat ruku atau saat sujud tertutup dengan tertutup dengan kita punya lengan begini tidak apa-apa tutup, semua dengan lengan kita tidak apa-apa tidak masalah yang penting itu dahi adapun telapak tangan atau hidung kita mau tertutup mau terbuka lebih bagus terbuka sunnah terbuka tapi kalau dahi wajib terbuka ya tidak boleh dalam keadaan tertutup kemudian wayukabir endalhui, waktu dia turun ke sujud itu dalam keadaan bertakbir wala yarfa'u yadayhi fi ghairi ruku' selain ruku' tidak ada ngangkat tangan seperti sujud tadi tidak ada ngangkat tangan eh, tidak ngangkat tangan ruku' ngangkat tangan tapi ketika akan sujud tidak disunahkan ngangkat tangan cukup bertakbir saja wa yang bagi an yakuna awal maya ga'u minhu al ardi rubbatah pertama kali yang turun ke bumi saat kita akan sujud Allah pertama kali yang turun apa dua lututnya rukbatah dulu wa ayyadha'a ba'dahuma yadayhi setelah itu tangannya kedua tangannya ya summa yadha'a ba'dahuma wajahu baru setelah itu kemudian dahinya wajahnya ya wa ayyadha'a jabhatahu wa anfahu ala ardi diletakkan antara e, dahi dan hidung itu bersamaan waktu kita meletakkan ke bumi itu letakkannya bersamaan kalau ada seseorang yang sujud kemudian menggunakan tangannya dulu yang turun juga tidak apa-apa ya tidak membatalkan sujudnya ini bila dilakukan oleh orang-orang yang punya udur sakit kakinya sakit atau karena dia tua atau karena dia punya satu penyakit yang tidak mungkin dia sujud dengan lututnya dulu maka dia sujud dengan tangannya dulu yang jatuh tidak ada masalah boleh yang tidak boleh kalau sujud dengan kepalanya dulu tidak boleh itu namanya jelungup itu namanya yang sujud itu ya itu wa ayu jafi mirfagaihi anjambaihi hendaknya kedua sikunya dibentangkan atau dibuka sikunya ya jadi laki-laki seperti kita ini tidak boleh dirapatkan tidak sunnah dirapatkan makruh justru laki-laki itu dibuka wa ayu jafi mirfagaihi anjambaihi dan nah, dibuka begini kecuali bila anda sujud atau di tempat yang banyak makmumnya kayak di sini banyak makmumnya ini kalau antum bentangkan tangan begini terus makmum sebelah kanan kirinya antum bagaimana iki tangannya neng tinggi nah begini dia ngetek ngetek kenggon nah tidak bagus ya kita harus memperhatikan kanan kiri kita jadi ya secukupnya lah yang penting tidak dirapatkan seperti orang perempuan merapatkan ya nah, yang penting dibuka begini tapi kalau kita sendiri di tempat sendiri di rumah kita mungkin di musola kita atau kita di masjid ini mengerjakan sholat sunnah mungkin sendiri tidak ada kanan kiri kita tidak ada orang yang juga sholat bersama dengan kita dibuka sunnahnya begitu dan tidak perlu membukanya terlalu ngoyo sampai membukanya bermeter-meter nah tidak perlu begitu ya cukup secukupnya saja kemudian walataf alul mar'atu dalik orang perempuan jangan melakukan begini perempuan tidak boleh membuka malah justru perempuan itu menutup nah nutup begini ditutup sama nah gini ini perempuan begini merapatkan antara sikunya dengan lambungnya rapatkan begini hanarabbiyal a'la bihamdi saat dia sujud itu wa ayu farij baina rijlaihi kemudian kedua kakinya tidak boleh dirapatkan ikhwani antum sujud itu kakinya tidak boleh rapat begini tapi kakinya bagaimana buka nah, ya Ya, sekira sejengkal kalau antum mengukur dengan ukuran jengkalannya antum ini sejengkal begini tidak perlu sampai terlalu lebar-lebar sekali dan jangan merapat sekali ya secukupnya wa ayu yang penting pokoknya dibuka begitu ya dan dalam keadaan kakinya begini maaf saya saya saya misalkan kakinya begini nah, ya jadi jari-jari kakinya itu nekuk tidak boleh bapak-bapak ikhwan atau akhwat perempuan-perempuan di rumah ikhwan yang laki atau yang perempuan di rumah meletakkan jari-jari kakinya saat dia sujud itu dalam keadaan diangkat tidak sah itu atau dalam keadaan diangkat atau dalam keadaan cuman diletakkan begini jadi tidak ditekuk justru malah di, ditutup begini jarinya jadi yang sujud itu punggung jarinya bukan perut jarinya itu tidak boleh ya tidak tidak boleh begitu dalam dalam fatwa Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab tidak sah Imam Nawawi mengatakan tidak sah apalagi kalau sampai diangkat wah lebih lagi kalau itu tidak boleh ya yang betul itu diletakkan uh, perut jarinya baik satu jari atau dua jari atau keseluruhan jari boleh satu jari misalnya cuma jari ibu jarinya saja tidak apa-apa perut perutnya yang penting itu bukan kepala jarinya nggak penting saya sering juga banyak lihat anak muda itu cuma meletakkan kepala jarinya tidak boleh masih belum cukup itu harus perut jarinya ya tidak boleh kepala jarinya atau diangkat atau ngelengsreh begitu ditutup dengan punggung jarinya tidak boleh sujud begitu ya begitu pula tangan tangan juga tidak boleh begini letaknya tangan tidak boleh begini atau apalagi begini saat dia sujud harus dalam keadaan terbuka begini ya dalam keadaan terbuka begini kemudian eh, wa ayyakuna fi sujudihi mukhyan alal ardi kemudian dalam keadaan sujud disunahkan dalam keadaan terangkat dari bumi jangan deprok sujud itu jangan kalau sujud itu jangan kemudian dia meletakkan perutnya itu brek begitu jangan tapi mukhyan nah diletakkan dalam terangkat hmm, tidak perlu ngoyo sampai kemudian seperti itu ya tapi cukup secukupnya saja yang penting pokoknya antara siku-siku kita dengan lambung kita sudah terpisah itu yang laki-laki wala takunul mar'ah mukhuyan kalau mar'ah atau perempuan tidak perlu terangkat perutnya karena perempuan disunahkan untuk menutup malah nah begini perempuan disunahkan malah menutup jowonin jingkrung perempuan itu kalau perempuan disunahkan malah jingkrung jingkrung ya kalau laki disunahkan membuka wa takhwiyah apa takhwiyah itu takhwiyah itu adalah raf'ul batn anil fakhidain mengangkat perut dari kedua pahanya wa tafrij baina rukbatain ya dan e, tafrij baina rukbatain memisahkan atau membuka di antara kedua lututnya perempuan justru malah menutup jadi perempuan semuanya serba tertutup kalau laki serba terbuka dalam sholatnya wa ayyadu ayyadaihi alal ardi hidha amangkibaihi kemudian disutakan kedua tangannya diletakkan waktu dia sujud itu sunnah sunnah diletakkan waktu dia sujud itu bersesuaian atau bersejajar dengan ini mangkibe pundaknya nah begini jadi tidak di depan begini tidak di belakang begini tapi sejajar dengan pundaknya saat dia sujud dua tangannya diletakkan begitu wala yufarrid baina asabi'ihima bal yadum yadummuhuma dan tangannya tidak dibuka begini jentar begini tidak tapi justru malah ditutup begini nah begini ya wayabumul ibham ilaihima termasuk ibu jari juga ditutup begini sunnah ini bukan wajib sunnahnya begini ditutup mau dibuka begini pi ustad boleh tidak apa-apa ya tapi sunnahnya ditutup begini termasuk ibu jari juga ditutup dirapatkan dirapatkan jari-jarinya begini kalau misalnya wa illam yadumul ibham fala ba'sa kalau masalah misalnya ibu jarinya dibuka begini yang tertutup cuma jari-jari yang lain boleh pala baksa tidak apa-apa ya wala yaftarishu dira'aihi alal ardi kama yaftarishul kalbu fa manhiun manhiyun anhu ini penting juga tidak boleh saat anda sujud ikhwani baik yang laki ataupun yang perempuan saat anda sujud jangan diletakkan lengan tangan anda di bawah di atas bumi sebagaimana maaf sebagaimana seekor anjing meletakkan tangannya di atas bumi dia tangannya nah diletakkan begini deprok anda sujud tangannya begini lengannya ini kanan sama kiri ini diletakkan di atas bumi begini nah, itu makruh hukumnya sangat dimakruhkan fa'innahu innahu bahkan dilarang sama nabi tidak boleh begitu jadi bagaimana diangkat ya tidak boleh diletakkan fa innahu manhiyun anhu dilarang sama Rasulullah ini kemudian mengucapkan wa subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la tiga kali mau ditambah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi hadisnya lebih asbat sebagian riwayat Darugutni itu hadisnya lebih kuat kata beliau yang Darugutni subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi tiga kali ya fa in zada fa hasan mau ditambah lebih dari tiga baik illa ayakuna imaman kecuali kalau dia jadi imam tidak boleh menambah kecuali hanya tiga tok tidak boleh nambah empat tidak boleh haram hukumnya apalagi sampai 7 sampai 10 berusaha dia ya karena mengganggu ketenangan makmum itu diantaranya saat dia melakukan su sujud seperti itu ثم يرفع ثم يرفع ثم يرفع من السجود فيطمئن جالسا معتدلا فيرفع رأسه مكبرا ويجلس على رجليه اليسرى وينصب قدمي وينصب قدمي اليمنى ويضع يديه على فخذيه والأصابع والأصابع منشورة ولا يتكلف ضمها ولا تفريجها ويقول رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني واجبرني وعافني واعف عني ولا يطول هذه الجلسة إلا في سجود تسبيح ويأتي بالسجدة الثانية كذلك ويستوي منها جالسا جلسة خفيفة للاستراحة في كل ركعة لا تشهد عكيبها ثم يقوم فيضع اليد على الأرض ولا يقدم إحدى رجليه في حال ارتفاع ويمد التكبير حتى يستغرق ما بين وسط ارتفاعه من القعود إلى وسط ارتفاعه إلى القيام بحيث تكون الهاء من قوله الله عند استوائه جالسا وكاف أكبر عند اعتماده على اليد للقيام والراء أكبر في وسط ارتفاعه إلى القيام ويبتدئ في وسط ارتفاعه إلى القيام حتى يقع التكبير حتى يقع التكبير في وسط انتقاله ولا يخلو عنه إلا طرفاه وهو أقرب إلى التعميم ويصلي الركعة الثانية كالأولى ويعيد التعوذ كالابتداء ya di sini masih dalam berkenaan dengan sujud ini ya berkenaan dengan pembahasan sujud dulu kesian Tsumma yarfa'u minas sujud. Nah, bangun dari sujud setelah kita sujud tadi di, diajarkan oleh beliau Imam Ghazali cara-cara seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian kita bangun dari sujud duduk. Allahu Akbar namanya duduk di antara dua sujud. sering kita kenal kalau di dalam di kalangan awam duduk ini namanya duduk rebir firli ya duduk tersebut adalah duduk di antara dua sujud diletakkan dalam keadaan duduk iftirash bagaimana nanti diterangkan di sini dalam keadaan iktidal mu'tadil tumak ninah tidak boleh kesusu tapi duduk ini tidak boleh lama-lama sama sama-sama iktidal tadi jadi ya hanya sekadar kita membaca Rabbil Firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni sekadar itu saja Masalah kita mau tambah Rabbil Firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni Masalah Allahumma i'tini imanan khalisan wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun wala ha, batal salatnya batal salatnya ya rekatnya mau nambah doa tapi malah batalkan sholat gitu. karena di tempat ini sama iktidal tidak boleh kepanjangan ya sekedar kita baca doanya itu lah kalau misalnya saya pernah bertanya dengan guru saya kalau misalnya di tengah-tengah doa firli warhamni wajuburni warfa'ni Warzukni, saya ulang lagi firli warhamni wajuburni apa itu juga saya tidak nambah tidak nambah duduk saya tidak kata guru saya kan, tidak nambah itu dikatakan yang namanya doa itu ya dibaca saat dia membacanya di situ kalau di tengah-tengah bacaan itu dipedet diulang lagi ya diulang lagi berarti berarti itu duduknya tetap dalam posisi dia membaca itu paham maksudnya ya jadi kalau kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni ah saya ulang Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni ah saya ulang Rabbighfirli ya waktu dia ngulang itu ya balik dari nol lagi ya tidak dikatakan dia bahwa telah menambah maka kalau dia was-was gitu tidak boleh jadi imam ya tak? kalau dia was-was jadi imam imamnya orang sujud-sujud tak sujud dewe baik akhirnya malah begitu dia ya, makanya kalau jadi imam tidak boleh dalam keadaan was-was ya sudah pokoknya apa adanya ya itu sunnah dibaca begitu kemudian fayarfa'u ra'sahu mukabbiran kemudian mengangkat kepalanya dari sujud itu dalam keadaan bertakbir Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan Allahu Akbar duduk langsung tanpa ngangkat tangan tidak pakai ngangkat tangan takbir saja ya wa yajlis ala rijlihil yusra dia duduk di atas kakinya yang kiri kakinya bawah itu ya di bawah pantatnya itu yang kiri duduk dia di atas kakinya yang kiri wa yasibu gadamahul yumna dan kaki kanannya ia berdirikan ah ya jadi dia duduk di atas kaki kirinya, sementara kaki kanannya dia tancapkan di atas tanah begitu. Dalam keadaan yang zip, yang zip itu diletakkan berdiri tegak yang kanan. Nah, begini. Ya. Seperti kita duduk iftirash itu. Kalau kita duduk rabiul Firli. Wa yadha'u yadayhi ala fakhidaihi dan meletakkan kedua tangannya pada kedua pahanya. Meletakkannya bagaimana? Tidak boleh terlalu ke belakang, tidak boleh terlalu ke depan ya tidak boleh terlalu ke belakang begini rabbighfirli warhamni wajibun tidak boleh begini atau tidak boleh terlalu ke depan hingga sampai melampaui lututnya sehingga bagaimana meletakkannya dalam keadaan bertepatan dengan lutut kita jadi kalau lututnya begini begini tangannya ya jadi tidak terlalu ke belakang tidak terlalu ke depan begini ya kemudian wal asabi'u mansyurah kemudian jari-jari tangan kita diletakkan dalam keadaan begini direnggangkan begini begini dalam posisi direnggangkan dibuka begini jadi tidak ditutup begini nah gini nah kalau saya misalnya begini bagaimana Ustaz sah sholatnya tidak apa-apa cuman afdolnya diletakkan dalam keadaan jari-jarinya terbuka begini ya kemudian eh, walayatakalaf bemuha walatafrijuha jangan terlalu dipaksakan untuk dirapatkan jangan-jangan terlalu dipaksakan untuk dibuka ya biasa saja menurut nalurinya tangan ya sambil membaca rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni ya, riwayat lain mengatakan rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni itu yang kita hafal ya. apa-apa ya ini riwayat Imam Ghazali begini di dalam duduk ini tidak boleh terlalu panjang kecuali waktu kita membaca tasbih sholat tasbih kita duduk rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani baca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar 10 kali terpaksa harus panjang gitu tidak apa-apa ya kemudian wayati bisa jadi tsaniyah kadzalik kemudian kita melakukan sujud kedua seperti sujud pertama tadi yang diterangkan di depan sama wayastawi minha jalisan jilsatan khafifatan lil istirahati fi kulli rak'atin au oh, jilsatan khafifatan lil istirahati fi kulli rak'atin latasyahuda akibah. kemudian ketika kita habis sujud setelah kita sujud kemudian kita akan berdiri disunahkan sebelum kita berdiri kita duduk dulu duduk namanya duduk di sini namanya duduk jalsah istirohah jalsah istirahah jadi dari sujud angkat kepala Allahu Akbar atau dipanjangkan Allahu Akbar nah ya dengan mat panjangnya alif ini tidak boleh lebih dari 14 harokat atau 7 alifat tidak boleh lebih dari itu ya cukup sekadarnya saja dari sujud kita akan berdiri Allahu Akbar cukup jangan terlalu panjang Allahu Akbar hingga sampai melampaui 14 harokat atau 7 alifat maka hukum sholatnya batal sholatnya batal ya bukan kiraannya yang batal sholatnya juga ikut batal tidak boleh itu di setiap rokaat ikhwani jadi dari rokaat pertama akan berdiri ke rokaat kedua dan dari rokaat ketiga akan berdiri ke rokaat keempat kecuali rokaat yang tidak ada tasyahudnya eh, ini ini rakaat yang tidak, kalau ada rakaat yang ada tasyahudnya tidak ada jalsah istirahah seperti rakaat dua rakaat dua mau bangun ke rakaat ketiga karena ada tasyahud awal nah, maka tidak ada jalsah istirahah di situ atau di sholat subuh di rakaat pertama tok sholat subuh rakaat kedua karena rakaat eh, tasyahud akhir di situ maka tidak ada jalsah istirahat karena ada tasyahud Suma yabumu fayadau liyad alal arat Ketika dia bangun dia meletakkan ta ta tangannya di bumi. Tidak boleh meletakkan tangannya pada pahanya. Kalau meletakkan tangan pada pahanya, Rasul mensifatkan orang tersebut adalah sombong. Sombong kata Rasulullah. Maka sunnah meletakkan tangannya ketika dia bangun itu pada bumi. Diletakkan dalam keadaan terbuka begini. Di depan boleh, di samping boleh. Yang afdal di depan. Letakkan kita berdiri ya sambil mengucapkan takbir wala dari jelehi fi halal irtifa jangan waktu anda akan bangun dari sujud menuju ke rakaat selanjutnya dalam keadaan kakinya diangkat satu atau dikedepankan yang satu yang satu buat ancang-ancang mau berdiri nggak boleh antum tahu ya orang mau berdiri kan ada yang ngangkat satu kanannya diangkat begitu yang kiri ngelengsreh ke bawah begitu dia mau berdiri Allah tidak sunnah yang sunnah bagaimana duduk jalsa istirahat kemudian tangannya dikedepankan dan dia berdiri ya itu yang yang yang betul begitu wa yamuddu takbir hatta yastaghriq ma baina wastir irtifa minal qu'ud ila wastir irtifa ila qiyam di sini ajib ini ini saya dapat keterangan dari sini dulu guru-guru kita menerangkan bahwa kalau yang namanya membaca takbir itu perubahan dari rukun ke rukun misalnya saya berdiri saya sujud ketika saya bangun dari sujud Allahu Akbar selesai Allahu Akbar tadi itu sampai kita berdiri ya itu pendapat fukaha di kitab-kitab fikih tapi di sini Imam Ghazali menyatakan bahwa takbir tersebut dipanjangkan dan dibaca kita waktu duduk istirahat malah jadi gini kita waktu bangun dari sujud itu belum takbir duduk istirahat mau berdiri baru takbir jadi kita bangun dari sujud duduk dulu Allah di pertengahan kita akan bangun sudah selesai jadi bangun sudah tidak ada Allah Akbar lagi sudah paham ya jadi dari lihat dari sujud prakteknya begini duduk Allahu Akbar diri itu permintaan yang Ghazali dalam Ihya ini begitu maksudnya tapi dalam pembahasan-pembahasan fikih yang kita lakukan biasa di sini diterangkan itu dipanjangkan takbirnya mulai kita ngangkat kepala dari sujud sampai berhentinya waktu kita berdiri tegak lah yang betul yang mana Ustaz? Ini apa itu? Yang betul ya yang fikih itu yang sudah diterangkan sama asatid di sini tentang bab masalah takbir waktu kita akan berdiri setelah ketika akan kita berdiri dari rukuk dari sujud itu yang betul tapi pendapat Ghazali ini bagaimana tidak salah benar tidak salah ya cuman lebih afdal dan lebih yang benar yang yang lebih yang benar yang mana yang yang, yang lebih sahih yang lebih sahih pendapat para ulama fuqaha itu karena itu pendapat itu jumhur pendapat ini hanya Imam Ghazali sendiri tapi apa keliru Ghazali? tidak keliru, benar benar pendapat beliau yang mau ngamalkan Ghazali tidak keliru dan tidak batal sholatnya yang mau ngamalkan apa kata fukaha itu juga benar dan tidak batal sholatnya sama-sama betulnya cuman yang lebih betul adalah pendapat daripada fukaha itu jadi begitu kita bangun dari sujud sudah ngangkat tangan eh, sudah ngangkat kepala itu Allah duduk istirahat itu ya Allah maksudnya Allahu Akbar dengan syarat tidak boleh panjang dari 14 ketukan atau 14 harakat tadi ya bihaihu takunul ha min gaulihi Allah indastiwaihi jalisan ini Imam Ghazali mintanya begitu ketika kita mengucapkan Allah itu dalam keadaan duduk sudah ya kaful akbar waktu kita tangan kita inda atimadihi ala liat lil ketika tangan kita ak itu saat, saat tangan kita ada di depan Allahu ak gitu ya roknya bagaimana waraul akbar fi wastirtifaihi ilal giam roknya akbar waktu kita di tengah-tengah berdiri ya. jadi sampai berdiri tidak sampai sempurna berdiri sudah selesai takbirnya takbirnya sudah selesai itu permintaan Imam Ghazali boleh mengamalkan gini juga boleh mengamalkan yang sudah diterangkan sama fuqaha kita yang sudah biasa kita yang sudah biasa kita dengar juga itu lebih afdal pendapat itu ya kemudian ويبتدئ في وسط ارتفاعه إلى القيام حتى يبقى التكبير في takbiru انتقاله sama tadi keterangannya bahwa jadi tidak sampai sempurna berdiri takbirnya sudah selesai takbirnya itu bukan hanya dari sujud ke berdiri loh semuanya itu meskipun kita dari berdiri mau sujud Allahu Akbar sujud permintaannya Imam Ghazali begitu sunnahnya begitu Padahal yang kita tahu dalam fikih itu bahwa perubahan rukun dari rukun ke rukun itu diminta takbir sampai selesai kerukunnya. Jadi Allahu Akbar sampai ngeletakkan dahinya baru bar itu di situ. Itu yang kita ketahui dari fikih-fikih begitu. Tapi permintaan Imam Ghazali ini juga tidak keliru, saya katakan saya lagi, ya, benar. Bukan tidak salah ini. Ya, benar walayaklu anhu illa tarfahu maka Imam Ghazali minta awalnya sama akhirnya tidak boleh ada pengucapan apa-apa dia sudah ngerjakan rukunnya itu wa wa agrabu ila ta'mim wa yusalli rak'atani akal ula wa yu'idu ta'awud kal ibtida begitu pula di rakaat yang kedua rakaat ketiga rakaat keempat seperti rakaat pertama ya dan diulang ta'awudnya setiap rakaat itu jadi anda sebelum baca fatihah itu a'udhu billahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim rakaat pertama begitu rakaat kedua diminta ta'awudnya cuman sir Bismillahirrahmanirrahim yang jahar yang dikeraskan itu bismillahnya di sholat jahar ta'awudnya dalam keadaan pelan A'udzubillahiminasyaitonirrajim atau A'udzubillahiminasyaitonirrajim boleh di rakaat dua rakaat tiga rakaat keempat juga begitu sunnah itu sunnah ya yang dijaharkan adalah Bismillahirrahmanirrahim di sholat jahriyah maghrib